Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala nah, Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad. Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalal Fauzan asbahullah. Halaman 194 yang cetakan sama, yang beda dicek sendiri. Kata beliau setelah menyebutkan tentang surga dan neraka, Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan fal jannatu qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah muwafaquddin rahimahullah fal jannatu ma'wa awliya'ih wan nar iqabun li'a'da'ih Allahumma sallim sallim maka surga itu tempat kembali untuk para walinya dan neraka adalah hukuman buat musuh-musuhnya kita lihat bawahnya itu, kita baca dulu syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, "Al-jannatu darul jazaa'in li auliya'i." Surga itu adalah negeri pembalasan untuk para wali-walinya. Wanar daru iqabin. Sedangkan neraka itu negeri hukuman li adai. Hukuman itu siapa? Untuk musuh-musuh wali Allah taala, jazaan ala kufrihim. Sebagai balasan atas apa kekufuran mereka. Jadi wali Allah Ta'ala itu tidak hanya sembilan. Paham ya? Kalau versi orang Jawa dan yang semisalnya itu kan katanya wali songo. Songo kan sembilan kan? Enam. Itu benar atau tidak itu? Enggak benar. Wali itu barakallahu fiik. Siapa saja bisa jadi wali, tapi terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa dalam Al-Qur'an Al-Qur'an Karim tentang wali? Syaratnya apa kalau ingin jadi wali Allah taala? Nah, barakallahu fiik Eh, ihsan Apa syarat kedua itu? Al-iman wa taqwa. Syarat menjadi wali Allah taala iman wa taqwa. Nah, bukan bertapa di pinggir sungai. Kata mereka kan ada salah satu wali songong ini, wali sembilan ini, ada salah satu di antara mereka bertapa di pinggir sungai menjaga tongkat, tongkat atau jaga mengapain? Sampai dilumutin. Nah, salatnya kapan? Surban pun dipakai belangkon ini pakai. Kata mereka, Allah Ustaz. Nah, ini wali siapa coba? Nah, makanya ada kitab namanya Al-Furqan. Ya kan? Pembeda antara wali Allah wali setan. Paham ya? Orang kalau nggak sholat. Coba, orang nggak pernah sholat. Bertapa. Wali apa coba kalau bukan wali setan? Paham ya? Tapi kalau wali Allah Ta'ala itu sholat. Wudhu. Lah kalau bertapa. Bertapa dilumutin wudunya kapan coba? Eh? Yang dijaga tongkat lagi. Allah Ustaz. Nah, Allah Ustaz itu kisahnya Allah alam versi mereka ya dikenal Sunan Kalijaga katanya. Allah Ustaz. Ya, versi mereka. Wallah alam. Nah, yang jelas kalau anak pribadi, nah barakallahu fi kisah-kisah seperti itu biasanya khurafat. Kisah-kisah dari kalangan sufi yang semisal mereka. Karena di kitab-kitab para ulama nggak ada yang menyebutkan tentang wali-wali hanya terbatas sembilan itu nggak ada. Itu versi Indonesia aja. Coba ke Arab, ke Yaman, ke Saudi ada nggak wali sama sana? Nggak ada. Wali Allah banyak ibadah. Apa ayatnya itu para kalafik? Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Itu syaitnya. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang tidak takut terhadap hari akhirat yang akan mereka hadapi. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih. Ya? Mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih terhadap perkara dunia yang terluputkan. Kemudian bagaimana berikutnya para fi? Nam alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang apa? Yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Nah, syahidnya itu iman dan takwa. Ingin jadi wali Allah, iman dan takwa. Naam. Ikhwan fi din azza nazakumullah barakallahu fikum ini sekedar selingan seputar wali Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Bahwasanya mereka jaminannya adalah surga. Naik ke atas lagi. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa ahlul jannati fiha mukhlidun. Atau kalau pakai sighah sighah apa? Mughir sighah wa ahlul jannati fiha namkhalladun. Dan penduduk surga di dalam surga itu dikekalkan. Tapi kalau dia adalah apa orang-orang yang memang nah kekal ya mukhlidun, mereka kekal dalamnya. Faham? Wal mujrimun, sedangkan orang-orang mujrim, orang-orang kafir, orang-orang pendosa fi adzab jahannam khalidun, mereka berada di adab neraka jahanam kekal situ. Paham ya? Mereka berada di adab neraka neraka jahanam kekal itu. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Mereka tidak dikasih keringanan. Yufattar dikasih keringanan. Tidak dikasih keringanan lah Paham ya? Jadi malaikat tidak dikasih keringanan adabnya dan senantiasa putus asa di situ. Diazab. Waliyadzubillah. Paham ya? Itu orang mujrimun. Paham? Kita lihat bawahnya itu syarahnya. Qala asyikh salam Shalal Fauzan asbahullah. Hadza minnal adillah ala baqa'in nar wastimrariha. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahasanya apa? Nah senantiasanya ada neraka tersebut, maksudnya senantiasa neraka itu ada terus menerus. Nah barakallahu fi wastimrariha dan terus menerus ada. Jadi berarti tidak punah, tidak punah, tidak sirna karena neraka surga termasuk makhluk yang bagaimana kemarin? Makhluk yang kekal tidak mengalami apa? kepunahan dan tidak mengalami kesirnaan. Coba Muhammad, Muhammad Kaltim. Sebutkan delapan makhluk yang kekal abadi tidak mengalami kepunahan. Satu, Ars dua Kursi tiga Pena empat Surga lima Neraka enam Lewat enam Ada delapan kemarin. Tambahkan hafiz, sempurnakan enam. kurang ekor tujuh. Ruh delapan. Lohul mahfud. Pantunnya dihafalkan mama, Pantunnya mudah sekali. niatun hukmul baqa'i ummuha. Minal khalqi wal baquna fi haizil adam wal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallahi wal qalam. Delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Terkumpul pada pantun tadi sama niyatun hukmul baqai ya ummuha minal khalqi wal baquna fi hayzil adam wal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallahi wal qalam. Mudah. Naam. Kita lanjutkan perhatikan. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Semuanya orang-orang mujrimin, orang-orang jahat, orang-orang pendosa. Nah, mereka berada di neraka jahannam kekal di dalamnya. Maksudnya orang-orang kafir. Wal khulud maknahu khulud di sini maknanya adalah al-muqsu ad-daim, tinggal selama-lamanya. Alladzi la yanqati, tidak pernah terputus. La yamutu fiha wala yahya enggak hidup, enggak mati. Nah, terus bagaimana merasakan adab terus? Allahul musta'an. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Mereka di dalamnya berputus asa, tidak pernah dikasih keringanan adab mereka. Ayisun min rahmatillah. Mereka berputus asa dari rahmat Allah taala. Wa ma dzalamnahum walakin kanu humudz zalimin. Kami kata Allah taala tidak mendolimi mereka, akan tapi mereka lah yang berbuat ketoliman. Wa nadau ya Malik. Akhirnya mereka memanggil wahai Malik. Siapa Malik ini? Khazirun nar, penjaga neraka. Mereka manggil, "Ya Malik." Jadi malaikat namanya Malik ini malaikat apa? Penjaga neraka. Yang tidak datang hadis yang sahih itu malaikat Ridwan. Kata mereka Ridwan itu malaikat penjaga surga. Itu dalilnya tidak sahih. Paham ya? Kalaupun datang itu termasuk kisah apa Israiliyat. Termasuk kisah apa? Israiliyat. Nah, sehingga yang sahih Malik ini dengan dalilnya ya Malik wa nadau ya Malik. Nah, Malik khazirun nar, penjaga neraka. Dihafalkan ya. Dihafalkan biar nanti tidak gagal paham. Apa yang mereka minta? Liyaqdi alaina rabbuk. Hendaknya Rabbmu agar segera eh, mematikan kami. Kok bisa? Karena terasa terus adabnya. Pengennya segera dimatikan selesai gitu loh. Tapi kan nggak mungkin. Wong itu udah ada mereka itu. Iya kan? La yamutu fiha wala yahya. La yusminu wala yughni min ju'. Makanan perut neraka itu tidak bisa bikin gemuk, tidak bisa apa? menghilangkan rasa lapar. Paham ya? Nah, seperti itu. Allah musta'an. Allahumma sallim sallim. Naam. Talabu min Malik an yashfa' lahum 'inda Allah fil qada' 'alaihim bi mufaraqatil haya hatta yastarihu. Lihat ini. Mereka-mereka penduduk neraka minta bermalik minta pen, penjaga neraka itu malaikat Malik agar memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah untuk apa? Untuk qada apa qada? Menyegerakan. Eh? agar menyegerakan untuk mereka apa? Hilang nyawanya, kehidupannya hilang. Maksudnya itu segera mati gitu pengennya. Sehingga mereka bisa istirahat. Ya, ya teman nauna al-maut. Ya nauna al-maut. Mereka berangan-angan mati. Tapi kan nggak dikasih. Orang penduduk neraka nggak dikasih mati. Diadab ya, terus waliyadzubillah. Naam. Al-maut amaniyu. Naam. Umniyatuhum. Kematian itulah angan-angan mereka. Waliyadzubillah di 'aina rabbuk. Famadza kana jawab? Ketika mereka minta apa jawabannya? Qala innakum makithun. Sakit hati lihat ini. Dibikin sakit hati putus asa sudah. Ketika Malik dimintai Malik penjaga apa? Neraka mengatakan innakum makithun. Sesungguhnya kalian tutup kekal abadi di situ. Kekal selama-lamanya, Maka itu tinggal selama-lamanya. Yakni bakun abadal abad. Kalian tetap di situ selama-lamanya hatta nyai asu sampai mereka semuanya berputus asa Wal'iyadubillah. Ikhwan Ikhwani fid azza wa jalla barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lanjutkan dikit lagi biar pas di situ. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahmahullah. wa yu'ta bil maut fi surati kabshin amlah. Perhatikan ini. Dan nanti ketika sudah diletakkan penduduknya masing-masing, penduduk neraka dan penduduk surga didatangkan al-maut. Antum tahu al-maut kematian, nanti di akhirat lihat ini. Didatangkan al-maut fi surati kabshin amlah. Bentuknya seperti apa? Domba yang bertanduk. Al-maut ini yang selama ini kita kan kematian, maut kematian. Itu kan sesuatu maknawi kan? Sesuatu yang maknawi nanti di akhirat didatangkan berbentuk apa? Kambing yang bertanduk, domba yang bertanduk. bah bainal jannah wan nar. Akhirnya disembelih antara surga dan neraka. Summa yuqal Kemudian dikatakan ya ahlal jannah khuludun bila maut wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Lihat itu. Ngeri sekali barakallahu fiik. Dikatakan kepada penduduk-penduduk surga atau neraka tadi, wahai penduduk surga, kekal tidak ada kematian lagi. Wahai penduduk neraka, kekal tidak ada kematian lagi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang penduduk surga hidup terus, nggak ada kematian lagi. Penduduk neraka juga seperti itu, diadab terus, nggak ada kematian. nggak sempat. Paham ya? Begitu kena ada pedih, hidupkan lagi sama merasakan seperti itu. Nah, walaknya billah ya. Penduduk surga juga apa? Kekal abadi di situ. Menikmati kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau ingin merujuk kitab yang sangat bagus, menjelaskan tentang indahnya surga dan kenikmatan surga dan bagaimana ciri-ciri penduduk surga kitab apa? Sudah kita lewati berkali-kali. Antum eh, Abdullah ingat nggak? Eh, Iqbal Kitab karya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi Kitabnya bagus sekali. Kalau antum buka, antum paham bahasa Arab situ, pengennya itu baca terus. Nikmat luar biasa loh ya. Dalam artian baca aja masya Allah. Ciri-ciri bagaimana ciri-cirinya. Nanti kalau misalkan laki-laki setiap hari Jumat, eh, mereka berdua surga pada ziarah berkunjung di pasar-pasar surga. Laki-laki yang melihat Allah tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik, masya Allah. Paham ya? Nah, Ayo, kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah itu bagus sekali. Hadil Arwah ila Bilatil Afrah karya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu kalau antum buka Masya Allah di bagian belakang juga ada tentang neraka cuman awal-awal itu tentang surga perhatikan ya tentang surga kenikmatan surga dan ciri-ciri penduduk surga Masya Allah na'am lihat ini Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan Allah diperhatikan itu terakhir itu karena pembahasan berikutnya nanti seputar apa? Seputar Eh, Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Sekarang kita selesaikan sini perhatikan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah, "Idza dakhala ahlul jannati jannata" Apabila penduduk surga dah masuk ke surganya, wa ahlun narin naro. Dan penduduk neraka dah masuk ke neraka, yu'ta bil maut fi surati karsyin amlah. Nanti didatangkan al maut, didatangkan kematian berbentuk apa? Berbentuk domba yang bertanduk. Perhatikan ini. Nanti kalau anak tanya jangan gagal paham. Bagaimana bentuknya al-maut yang didatangkan nanti dari kiamat atau di akhirat? Kok antum gagal paham? Berarti nggak paham. Bentuknya apa ya bentuknya? Berbentuk domba yang bertanduk. Paham ya? Nah, kita lihat. bah bainal jannati wan nar. Kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Fayuqal kemudian dikatakan ya ahlal jannati khuludun bila maut atau wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut Wahai penduduk surga, kekal tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kekal tidak ada kematian. Fahina idin yai'as ahlun nar minal khuruj minha. Maka pada waktu itu penduduk neraka putus asa untuk keluar darinya, enggak bisa lagi sudah. Wal muradu bil maut huna laisa huwa malakul maut. Penting ini, jangan gagal paham. Yang diinginkan dengan maut di sini bukan malaikat maut. Paham? Yang diinginkan dengan maut di sini bukan apa? bukan malaikat maut. Nam, malaikat maut la maut wa bah. Kalau malaikat malaikat maut itu gak mati dan gak disembelih. Nam ya? Nam, jadi jangan salah paham ya. Yang datangkan itu bukan malaikat maut bukan, tapi maut itu sendiri, al-maut itu sendiri. Bentuknya seperti domba bertanduk tadi itu. Nam ya? Lakinil maut yatasawwar yaumil kiamat akan tapi al-maut kematian ini nanti Nah barakallahu fik ada bentuknya dari kiamat, ya sawar ada bentuknya dari kiamat nanti fayakunu fi surati kabsin maka dia berbentuk apa kabs apa kabs kambing atau domba wallahu qadirun subhanahu ala an yaj'al asya al ma'nawiyyah a'yanan wa ashkhasan lihat ini maka Allah taala mampu untuk menjadikan sesuatu yang semula maknawi enggak nampak menjadi sesuatu yang apa a'yan ada wujudnya ada bentuknya wa ashkhas dan juga menjadi menjadi apa ada apa ada wujudnya Qadirun ala dzalik subhanahu wa taala mampu semuanya. Allah taala mampu semuanya. Lihat Jibril alaihissalam aslinya berapa sayap yang dimiliki Jibril alaihissalam? 500 sayap atau 600? 600 sayap. Tapi antum lihat dalam kisah hadis Jibril. Jibril alaihissalam datang dalam kondisi seperti apa? Manusia biasa kan? Manusia biasa memakai pakaian sangat putih, rambutnya hitam pekat. Enggak nampak padanya bekas-bekas perjalanan atau orang musafir. Berarti mampu kan? Nah, kalau padahal kalau diwujud nampak wujudnya asli 600 sayap Jibril alaihissalam. Mafhum? Kemudian pena, antum tahu pena? Pena dohirnya benda mati kan? Tapi pena itu bisa bicara. Iya enggak? Dengan seizin Allah Ta'ala, awwalu ma khalaqallahu awwalu ma khalaqallahu qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Ta'ala menciptakan pena, Allah Ta'ala mengatakan tulis. Penanya berkata, "Wa maktub." Apa yang harus aku tulis? Apa kata Allah Taala? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Bisa bicara Surga, neraka, kelihatannya makhluk kan? Ternyata neraka pun bisa bicara kan? Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. suatu hari yang yang kami katakan benar neraka, apa kamu sudah penuh atau belum neraka? kata neraka, neraka berkata, apakah masih ada tambahan? Lihat itu. Apakah masih ada tambahan? Berarti apa? Sesuatu yang dohirnya nampaknya seakan-akan nggak bisa bicara, tapi dengan takdir Allah Taala bisa bicara. Mafhum? Nah, masya Allah karena wa malam yasha lam yakun. Semua perkara yang telah kehendaki pasti terjadi dan perkara yang telah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Allah alam suwab. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah